Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Medan. Horas. Perahu papan di atas awan. Di atas awan berbentuk sawo. Hadirin yang tampan dan rupawan. Tepuk tangan untuk Pak Jarwo. Jumpa, jumpa, dan jumpa lagi dengan Karin si mata minimalis, dan hidung ekonomis. Kalau Pak Jarwo kebelet pipis. Gara-gara Facebook, Mama Karin jadi berubah. Mama yang dulunya ibu rumah tangga sekarang jadi mother-mother zaman now. Mama itu dulu menggosip di rumah ibu RT. Sekarang malah menggosip di Facebook. Facebook Ibu RT. Sebagai anak kecil, jangan kalian sangka Karin anak kecil itu nggak punya masalah. Bahkan masalah kami lebih rumit dari masalah orang dewasa. Orang dewasa masalahnya udah terlalu mainstream. Berantem, pukul-pukulan kayak anak TK. Korupsi, tuduh-tuduhan, ditangkap Kalau kami anak kecil ini beda. Karin berantem, pukul-pukulan, masuk ruang BK. Pas di ruang BK orang tuanya dipanggil. Anaknya udah temenan, maaf-maafan. Malah orang tuanya yang berantem, pukul-pukulan kayak anak TK. bajunya cantik kali, glamor, kayak Mae Soima. Kalau di rumah bajunya, eh, gelandangan, kayak Pak Jarwo. belakang bolong. Terus ketawa. iya, jadi Karen tanyain mah. Mama, kenapa mama pilih baju yang kayak gitu? Padahal masih banyak baju yang cantik. Eh Karin, kau nggak tahu Rin? Ini baju banyak sejarahnya. Ini baju dikasih dari nenek kau. Kau tengok sini yang bolong nih. Tahu ini artinya apa? lah. Kalau yang sebelah sini kena samurai Jepang. Kalau yang kalau yang di belakang ini tahu kok kenapa? Hah, kena kena setrika ya, Mak? Ih, kok tahu kau rupanya selama ini kau yang bikin. Ih, Mama, nggak sengaja aku. Iya, jadi mama kan ini orang juga gak adil. Baju Karin cantik-cantik ya kan. Dikoyainnya, dijadiin kan keset kaki. Apa gak pala Karin kayak gitu? Jadi Karin tanya ya kan. Ih mama, mama kenapa ini ma? Baju Karin cantik-cantik mama koyain. Alah, ada jelek itu. Jadi Karin marah. Ih, mama nggak tahu nih, ini ada bajunya ini, ada sejarahnya nih. Mama tahu nih artinya apa? Ini nih, bekas tawuran ke SD sebelah. Kalau ini tahu artinya apa nih? Nggak tahu nih kenapa, kenapa ini? Ya Allah, Ri, Cantik menabung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.